Bismillahirrahmanirrahim. Wa majaril fikri kasiratun fa minha wa wa asrafuha. Napa mun wa minha fikratun fi ala ila. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih dhuwure sithik. Wa majarul fikri utai pira-pira nggon mlakune pikiran iku kasiratun wa akeh. Fa minha monggo iku setengah sangking kasirah wa wa asrafuha. Utawi iki ku asrofu ya, mulya-mulyane majaril fikri. Yaiku famin hawa wa asrofu fikratun yaiku mikir-mikir fi ayatillah ing dalam pira-pira ayat Allah. Sifat ayat at-takwiniyati kang bangsa wujud, kang bangsa kauniyah, bangsa wujud sing kena mbok delok. Oleh mikir evi eh, aja ibi masnu atillah tegese ing dalam keajaiban keajaiban barang-barang sing diciptakno Allah taala al bahiroti kang indah bahira maknane sing menakjubkan. Al bahiroti kang nakjubno. Wa asari qudratihi hilan jejak-jejak atau cara kiai kuno iku labet-labete kudrate Allah al batinati kang batin kang ora ketok. Wa zairati lan ingkang zahir. Mima bayani sayang berkoro intasara kang gumelar apa ma intasara kang gumelar apa ma fi malakuti samawati ing dalam alam malakute pira-pira langit wal ardi lan Wa min ajaibil masnu atilan iku setengah sangking barang sing gawokno sing digawe pangeran nafsu kate awakmu di antara keajaiban iku awakmu kala wa ta'ala ungzuru madza fis samawati wal ardi Ungzuru angen-angen sira kabeh madha ing apa bisa mawati kang terjadi dalam berapa langit wal ardi lan bumi. Wa qala ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi lan iku tetap ing dalam bumi ayat untuk berapa tondo lil muqinin aku di wong sing yakin kata. Lan wa fi anfusikum lan yudha di ayat apa sing ana ning awak dhewe sira kabeh. Afala tubsiruna ana ta ora ngenangan sira kabeh. Pun titik. Mikir-mikir ayate Allah sing terjadi ning langit bumi lan sing terjadi ning awakmu kabeh iku ya tawalladu minha iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah ayan saut iki timbul min hadhil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid tauhid wal yaqin lan yakin wa tafakurutawi tafakkuru tawi ikhlas mikir yazidu nambah ya hadha tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidatillahi ta'ala lan dadi Allah ta'ala wa sifati lan sifati Allah wa asma'i lan asma'i Allah Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno iki ming wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing boro-boro ayat ingsun fil afaqi ing dalam boro-boro pejajane dunya fil afaqi ing dalam boro-boro pejajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe wong akeh. Ya wong-wong kafir, cek ya, Islam, cek ya, munafik, sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat ya Allah. Hatta ya nasi juga jadi jelas lahum gede wong kafir, apa anda usah temne Quran, apa anda usah temne wahyu, iku al-haq, iku sing hak. Wa min tamaratil yakin lan wis tengah sing buaya yakin asukunu rai tenang. Nak wis yakin anane Allah lan yakin nak dunya sing mewarnai hanya Allah, wa min samaratil yakin asukunu te tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah wasi kotulan percaya bidomanillah kelawan oleh nanggung Allah wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan sak mampune cita-cita himmah lan cita-cita sing luhur madhep tok ala wahi ngatasi Allah watar kumalan ninggal perkara yasgulu kang iso nyibukno apa ma nyibukno anillahi sanging Allah Warujulan bali fi kuli halin dalam saben-saben tingkah buai bali ila maring Allah. Wastifrahu taati lan noto at fi wa imardatillah. Wastifrahu taati lan noto at maksudnya noto itu mengoptimalkan toat Terus saya iku fokus toat buat fokus no fitiho imardotillah ing dalam golek ridhanya Allah Terus nih mulai bab-bab yang sangat kula senengi ya nih bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno apa saat saatin khairun min di sittina apa sana jadi mikir saat saat iku luwih di bang ibadah swidak tahun. Jadi nak gue mikir rong saat berarti ibadah satu puluh tahun. nih Gue suwe susuk di bang umur, menapa? Umur kan paling sudah luas, nak tepak. Oh, nah itu mohon keluar terang nabe. Ini termasuk ayat-ayat kata Dawe Ibnu Hajar al Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi pun matur dados sak api-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise yaiku niat nang mati utawa setiap saat mati nang lebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong abid itu sudah tahun. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pelayan yang kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santri ini agak tenanan itu kurang oleh. Kalau nak tenanan itu mesti terus di manajemen terus daftar itu ini nara daftar oleh sekolah bareng gue aneh. <laughs> Tapi nak untuk zaman itu, ben-benan kiamat nah. Bisa jadi kudunya rawono. Maksudnya nak isek cilik itu pokoknya ngaji, kadang ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita itu gawe sarana nopo. Ngaji. Terus aja nolak wong. kok yang kau nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, jadi nih nyulayani para nabi mergo nabi khase wa ma ana fitoridil mukminin nabi ora oleh nolak wong mukmin akeh kakan peraturan mesti piye sing ngaji kudu daftar daftar nah ra daftar ra oleh ngaji dadi aneh nek cara ning agama akeh cuman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, sing ra jelas ya sing jelas iku. Dadi agama iku ra usah aturan. Dan misalnya kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu apal Quran telung juz. Bariku bayar sana administrasi. Gue rasa itu ngasih tafsir aku. Mereka dites barang. <laughs> ya malah lucu. Mulanya koyo kampus-kampus gede gue ya ape. tapi sing sifatnya wis bakasane harga diri. Tapi nak sing pokok ngaji koyo kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoknya ngaji, apa sadar, apa serah sadar orang ngaji, nah, serah usah kita, serah usah duga, no, pokoknya ngaji. Nah, wong mukmin ya kudu mikir Mas Maksudnya mikir iku, sing jadi kampus-kampus gede di monggo itu karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural lu rasa mati. kiki sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober itu harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni anak seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai, lo sering teng pasar, sering tidak dek gus, berarti tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. saya saiki mbek ngadeg, mbek ya, ngadeg-ngadegan takok. Yo kula niku iku Gus. Sing lanang anak mantu kula seminggat suwi, ini si megat. Iki jare anak kula megat jare jare ngomong dereng hukume piye. Hukume ya takokno sing tidak pegat tuh wong lanang. Telepon megat tenan to orang. Sehingga kita tahu kalau bolak balik tentang kredit yang yes, biasa lah yang masyarakat misalnya Sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu ya budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaimnya sing wedok wis dipegat, klaimnya sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak itu wilayah jauh Intinya dia pegat itu rawang lanang. Ya tentu informasi dari cawe mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensi ini agak sing nakal, zaman akhir orang lanang agak sing beladus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rado moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang beladus gak jelas cenderungannya. Ngerti-ngerti sing lanang yang Korea, yang Filipina, kadang ning Batam ramu lah. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai Sak terus ya. iku gawe konsep api piye ya, supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sehat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang lu jadi mikir, mana ulama itu mesti wali karena dia ini sih mikir nasib wong Apalagi dulu Dulu itu zaman Rungono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya, rapi, suruh wong men rapi. Kalau tonggo tak kok rapi itu, waduh lum biasa. Ibu <laughs> jadi dhisik rapi dhisik enak, kodho mutin, Kok apa pegatan juga ya kodho mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, anak Mbah Nak santri, rai-rai santri, santri mondok maksudnya santri tenan. Bukan asing santri kok sampean ngalongi rapati ono nih. Iku angker santri ku rale mau cetak taklek. <laughs> Jadi bangun ini nak ngendikan tengku. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang lu kau boning tira jelas lah. iku kadang ngelangkai enam bulan ngomong. <laughs> Lah iku nak nganti cetak taklek otomatis cerai. Jadi Iku biasanya dari bangun kalau naik IP Pak niki santri ku lagi betul sama stalin gitu bang gitu mereka betul nak hilang <laughs> Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pasakat neka wis mripati jelalatan kon mojo perkara ini maksudnya sing sing rapati potongan santri kon mojo, Jadi gus jaga dianggepe pemanasan loh Setiap saat ada masalah itu cerai Karena kalau terang nol, kalau panjang fanatik fakih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu muin ya. Muin sing di sarai tarsihul mustafidin. Uh, Alawi bin Ahmad Asegaf, Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya murid konco akrabe singarani anak tutolibin. Terus kalau nu ada saramu ini kali, ya anak tutolibin kalian tarsihul mustafid. Sami-sami tiga orang habib. Niku uh, detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu, tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya wayuane wayu bonom. Iku bikin masalah, bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku ora wani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo ya wedi amen ya diamuki sing wedok. Ya biasanya ku lawalah, yo ya ora mekat. Orang lepas. Naib eh, ora tanggung jawab ora ono apa. Surate napa? Ora ono Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi buatan boten diurusi sebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai kiai apa ngamuk ora pati oleh tapi aku kudu ngamuk Padahal kudu ngamuk ya, salah jenengan nembak mbak dirabi wong rai ngono kok gelem misalnya Janjine mboten ngoten piye. Sembako orang lanang mbelu wadus nang titi, sesuai. Nah, kita ini mau menceraikan dengan cara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah itu zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur rune abek surat nikah seneng Indonesia ono matur rune niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk neng neng perantauan wis katut wedoan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan wong lanang ya lucu wis lali lagu iku eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan ora tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon wah serepot ngene wis <laughs> Kulo nate ono kasus ra jelas ono. Cek telepon ning arep kuwi pun ambek IP-ne ambek mertuane sosokan kulo. Buatan aku sebetulnya kulo pegat pucuk kenangan asam mana kayak kulo. Bucu aku terlantar. Nara cocok kes pegat, nara cocok nak untuk balik rene jadi wong lanang sing ngape enak aja, jadi wong lanang apik ku abut kus pokoknya ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen ku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot repot repot. Wah, serepot ngono seripot Eh, lha ya maksudnya ku awak dhewe ku mikir, mengenai cara kula Gue rasa takok hukumnya terus piye, ora usah takok, kowe takok kiai tempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula bahwa ada bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutus no gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan kan terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya, otomatis terjadi apa? kalah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek nogus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa bawa Karena dari bangun mau, wong latihan rumah rumah gua, gua kaki terus santri gua nak latihan rumah rumah, gua tiba bujune itu hilang, hilang lagi lagi nih, gua pola ini kadang-kadang ngelangkai, ngelangkai jumlah wah, jeda tak lagi gua. Ya mesti ini nak diwocok kan mulai bojo silang Mereka harus memenuhi. Iya. Nah, biasanya cowok-cowok yo. Nggih. Jadi <laughs> naib ya pinter naib, naib ya tangan kan pinter. Mungkin juga pendengar kiai ini nurut karena kiai mulai ayo kocok kalang. Aku lagi ya wah, ayo sembrono. Raya maksudnya tinggi bagus nani mikir. Eh, Sayyid Alawi niku sing Ahmad bin nah, Ahmad bin Alawi napa Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khuluk utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau eh, suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali karena ya tadi, di Yaman, di Arab, itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat, sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu ya tetap butuh mainan akeh lah kemana lah itu. Karena jadi orang lanang bisa isi di kelakuan kelakuane sekono sak dunia ya kembar. Bedanya orang Arab lebih jujur, sewayah-wayah orang Indonesia rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu, agak sebabnya lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di Gamel Kata. Lalu kalau turun nontonan dari kita Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didawakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi. Istri pertama atau sing kedua atau siapa saja. Itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadaruha kalmu allakoh. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawadah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutolakoh tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain mana kurang ajar tenan wong lanang. Lalu wajo jadi Jadi Allah nak duga ning babi kus, Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh pengir, ulama ijma ayatillah teng ayat niki ini mana nih perempuan. Iku sing waida tolak tumunisa ini, ini terus ketika sudah apa wala tumsiku hunna dirorol ditak tadu wa mayfal dalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayat lewu juga. Jadi urung tahu, wong lanang urung tahu be pangeran diayat diarani ayate pangeran. Neng bab tolak pengiran pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pengiran itu soroh hukum itu belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kalau setuju be pangeran. Kudu setuju hukumnya pangeran. Mesti wong lanang ini sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ya ora iso ilang wis bakat. Tapi dikurangi lah, dikurangi. Jadi oh, Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngormati wong wedok disebut ayatilah istek ngamek. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab ini dawe pangeran apa uh, sebuti wala tumsiku dirorol litadat. Kue jogeman megang seorang istri, mau nggo alternatif gue cadangan, akhirnya kue tetap melewati batas. Wala ayat lagi huzwa kue jogeman dolanan ayat pangeran. Biasa kaya bayangno dadi wong lanang, itu kue kabel, orang usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rapi pertama seneng, ya biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak suka yuk pola, ya polahe macam-macam. Ana sing ya semacam macam lah. Biasanya nah, biasanya nek bojo loro telu, Utawa ya mau siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok soleh itu wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki itu ngel-ngel wong padha mergo mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nak sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik kudu hukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran sing ngel-ngel wong sing soleh mergo mau ora dipikir soleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama, ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe rasa daftar, kue abot dadi ulama iku abot. Kowe abot bang dadi pengurus NU, abot dadi ulama. Ora oh kayak es kabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula niku mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi ini fata daruha kalmal. Pangeran Dawu fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misalnya katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tobe lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucu nek megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? <laughs> Kenangan. Wes Akhirnya Fatah Zaruha ma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulanya Allah itu wes ah, daripada ngono wes terus no faamsiku huna atau memang ausari huna bima atau memang kamu cerai. cerai. Mulanya Allah nak duga yang bab nikah itu atau laku marotan. Sekolah pilihan mau lorotok urip Fa imsakum ma'ruf au tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia ya terus nak ora terus. Mergo pangeran utuh kok nak ana wong gak jelas. Mengenai gara ana wong hubungan suami istri apa ti bendem mesti rezeki angel terus bulat. Meskipun tak perlu tak pasut no stres, mergo tapi serontok maksudnya ora usah dipasut wis serontok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaku marrotan fa imsakum bi ma'ruf Al tasrihum bihsan. Terus pilihannya mau loro tok, nak yo ya terus no, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan yo ya juga kayak gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok nih gue nih dukun nih oke toh banjir raja cocok, <laughs> tanggalnya raja cocok, ngelahir kok podo surupe, tapi yo ya, alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplung kali wo apa ngono. Lah dicemplung rahmati Allah ya ra iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok iku mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir lahia muzawajah walahiya mutalaqah. Kau diarani keceluk di bojo yo ya nyatane ra kruman. Diarani mutalaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa cara Jawa iku rafa dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini e, bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulan kalau sering didolani naib naib, pokoknya tak tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, nggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fata zaruha. Kalau Allah kok kayak barang kan gantungan. Lah arah ulama kan gak tahu mikir kan. Quran Bowoco, Yasin bin Mariopo, Waki'ah bin Mariopo. Jadi Quran yang ngarepe wong soleh, soleh ratau ngaji kan kayak jimat. Ayo takok nong soleh sak dunia, nara Quran kayak jimat. Mau iki ben ngene tabarok ben berbebas mungkar nakir. Mojo Waki'ah bin bebas melarat. Mau iki ben. Ya itu baik. Tapi ratau tahu mikir semangat Quran ngatur urip iku ra tahu. Beda be ulama maca fatadzaru wa kalmu kok, Iya, wedok wae kasih nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ini ini terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong soleh lakokane ra ngarang ngono, wong abet-abet lakokane ra ngono. Wong nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ini iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal aku sedino minimal mikir 6 jam itu, ya, 6 jam ping tak tahun. Eh, ya. Lah nak ping sak umurku. Ya. Terus ana wong abet nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom ya, sapa? Ya tapi yang beda kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tatakhidu ayatilahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Ojo geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya iya nek ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala atum sikuhunna diroro. Tak tak kowe ojo geman imsak secara dira. Sok wae duka malih tadi sampai wala tatakhiru ayatillahi usul. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayat pangeran. Aku mbok gawe guyonan. Nak iya iya nak ora-ora iku pokoke zaruha kal mual. Aku iku sing di jadi jelas ya cara kula, tapi tetep ya nak ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kue golek nek kangilan. Nomor loro yo abu ya abghadul halal ilabu atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu yo ya, bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. <laughs> Utara raimu itu terus koyok roh geduwo. Ya wis terus meneh nek terus nganti mono kondisi ngono ya anggap baik sepanjang iya dek wong mukminah ora oleh rabi kedua saiki. <laughs> Muang kalau wong ngomong gak semua tak ono wong tenan nah, amit amit tenan. Mana kalau nu anggar ono sarang ngaos kula sing bocah-bocah atus enam enam umur ya pokoke mutama talia sakit mau ini mesti takjak mengkaji kitab tarseh ning bab rafa ambek huluk. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya kadang ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ulama. Nah IP sing untuk gaji. Sing gawe taklek bisa ulama, harus roh lakon. Lu saiki wae cek ngono lagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi kencaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait dengan wedok itu Allah sampai seperti itu. Wa in tu musti betala zauji maka na zauji wa ataitum ihdahunna toron falata hudu minhu saya. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fata daruha kalmal. Nak seneng ya servis sing ape, nak wis seneng ya cuma nggih wow. Oh, tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Ini tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Iku terus nawae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik Anggap aja kularan niku ekspresif. Bujuku ngamuk, bareng ku banteng benteng piring, ku cara dadi sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif apa? Ekspresif. Eh, nah, jadi <laughs> cara pemeran itu bagus apa? Lah gue kuwe delek ya bagus di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. <laughs> Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. <laughs> Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa apa? Jadi uripku akhirnya happy no. Jadi kayak agar neng pelarian, wah bujuku ekspresif tenan. Kau ora jadi pemain sinetron atau orang duwe. Bang ekspresif neng omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah, semane bojoku, tak amu malah ngiri, pinter tenan iku. Wis ngerti damu orang enak. Ngiri. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. <laughs> tak gelem, tak kakek ya ora tapi. Jadi tenan ya, jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bekas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Ah sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nak serasa seneng, iwan ora ini serasa gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ra seneng roh ini. Ngono iku sak IP-mu roh kowe ora seneng. meneh mertuamu kiye dinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono kuwi gede sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matur. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada ada. Wong es gede ki es ana wong ngene. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iku pirsa, seneng pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam jika dua mempelai ini sudah pra, pra cerai atau rondok meh cerai ape cerai wijek mikir-mikir maka yang datang jangan orangnya mergo roh raine padha kaya roh berdua maka solusinya fabasu hakam min ahli wa hakam min ahli ya jadi pihak suami ya kirim mediator pihak istri kirim karena ini yang masih mungkin rembukan. Biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nah ketemu podo ketemu ini kan langsung bentrok. Roh raine gue podo neke. Ini serah mungkin iso rembukan. Iku pangeran perso banget. Awang nah, mangkel tuh kali iso. Akhirnya Allah bikin solusi. basul, hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran itu luar biasa masya Allah Qurannya. Sing lanang baik sing wedok kau nengomah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawe pengiran iurida bina yuwaffiqillahu Insya Insyaallah nak pancen neng omah gue menyisakan niat baik. bina bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mana kena lagi nang nangan be uang ora ketemu. Kirim mediator. Mereka Yes iya ngono. Lah iku sing dipakai Tina Ali karamawahu wajah ketika tukaran mu Muawiyah mau perdamaian. Ali gue mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yang mau ketemu Ali, Mau lagi tukaran kok ketemu kan Raina. Ya coba kenane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu gue piye? Ya kangenan. Ya suwi. Ya. Lagi ketemu neng kereta, mau neng dira roh. <laughs> tapi nak pas lagi neng nengan itu rasa ketemu. Panjen sunat mau neng nengan itu rasa. Wes, jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sidina Ali, Sidina. Ya aku ya mau ketemu lah misalnya wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Aku tukaran tah pacaran kan lucu kan? Masuk tukaran amin wianan bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul, dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah ya, seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama itu lu apik timbang ibadah wong apik biro swida. Wong apik itu mangkel loh banyak kadang. Tapi yo soleh, wong mangkel itu dosa gue, wong soleh kok mangkel. Tapi kadang mangkel. Wong sering disuani tiang-tiang soleh. Wala el pegane itikaf. Orang wedok merem wis soleh pol. Sering soan gue, nak aku lagi nyucup. Nek kaku hati tak takoi. Pak, saat niki niku madrasah tentang desa jenengan urip apa mati? Mboten oh, ngertos kula Gus. Oh, Kuwabes yang terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong soleh ra tak mangkeli ku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku mlebu mek rokokan, rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku Gus. Madrasah kula Gus meh mati. Lah murid tem karep itu dikurus. Kok ada anak alumni, alumni kita ajak mulai ngaji ora gelem. Anjenan ada ngandani kan nurut. Badri mletene ini, tapi wedi mati ini madrasah. Ya rokok apa? Kangkang tak kono-kono. Tuh kono rokok ini kiai latihan aku. kono rokok dia tak sangoni, tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng nggih Jebule bingung sering wah nyorot. <laughs> Ruang saku arang-arang bingung ya, aduh mata nongong gitu. Ngono mai duit tau tak tili? Tak tili gue sakit ya, wah kiai yang geriso nu mek telo dewi, adol telo dewi, mau gue ngurip ngurip anak sore. Di tanah widik di wakaf nongong matras. Ya jong, cung meliti mungi ini kok parak pengiran ngurus matras. Yo tuh yo nak mikir kuno yo Lah yo mulai tene ngono iku mikir madrasah. Sing soleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang soleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora kembarno wis ora perlu dihormati wis penting aja Karena tadi egoisnya itu. Nah ulama kan beda mulane innama yakhshawuha min ibadihi ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khusyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agama pangeran gak melaku. Lah wedi agama pengiran gak melaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi penge nah, koyok para nabi. Para nabi sing dikuwatiri apa? Islam gak melaku. Para ulama sing dikuwatiri Islam gak melaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibi awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Kuwes tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ya dan iku lho sempat kusnudon nak menawa ora sering. Itu sering nganti saiki. Apa akhirnya tak mati. Nah, eh, kayak bingung. Nah, gitu. Nah, aku anggar guna Terus mata anak dengan nus. Tapi senang gue, senang senang banget. Ini cerita, jadi aku tuh mikir, masuk Said Alawi Al-Asgab, yang ngarang kitab Tarus, itu bakas bab tolak berapa sering kalau sinau sampai hampir sarang sing ngaji kulo sorogan mesti tak pesen icung. gue gue tem gue konco diskusi jasa sepuluh tapi roh sing alim alim kita pikir diskusi no sing bab pikir Gue gang seminggu ditaseno kulo karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Nah, termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek, napa? Nanti gue jeling ya, nek ana wong rapati santri mesti kon mau taklek. Yo ya, nanti beliau ikut menyaksikan. Kula nggih ngoten anggere nah, kula ngapain nah, santri ini buat tak pengen cetak taklek, tapi nasi rai-rai ra hah, ha simpan sing banter. banter barang ben ini akeh. Tadi nggak nakarwan kue sesuai taklek itu nang ucul nang wis. Kadang mertuanya lagi senang ya, sebuti deh Gus, lagi rapi kok kasih mana. Lah, lah ada gelem ya wes. Gih gih. ini ciri lagi rapi ya meyakinkan. Entah ini ya. Rai-rai ini iki tak <laughs> meyakinkan plus. Niki buatan karena ulama sini, mergo ulama kabeh kepengen cara suami istri aja sampai sing dikuatir Quran wa fatazaruha kal mu'alaqah maksudku betapa api ulama cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'alaqah barang sing di kan Nanti ke jogeman, gedeng ulama, kualat, masa rokokan dengak-dengak, ngono sepena, ngono sebelum mikir malam. madrasah kula meh mati Gus. Lah pejabat nego nego ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya utine mek saya kira nek takok Gus niki sumbang nuwun kan ono ibu ribet ya menurut <laughs> ya Allah ya. ya jadi kena apa kok tafakkur saatin khairun min ibadati sitina apa Oh maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu. Ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh. Warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah nek misale ulama kok mikir Anakku akeh iki piye-piye sok menasi piye jenenge ra mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fakir. Iku ora ulama tok, masih wong awam wedi fakir. Berarti pas iku dene ra selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane wah wae. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah ya, masalah ke mari ganjaran kata Gusti matur nuwun ngono terus. Kok sesuai wali dhewe. Eh, pas wali dewi diangkat pangeran setelah umul busro fil hayat dunia wa fil akhirah. Pasti tersuripi difasilitasi pangeran cek babakan dunia, cek babakan akhirat. Bismillah wa metakillah jalahu makhroja wa irsukuhu min haitsu la Jadi caranya ngono cukup mikir, ngono kiai mikir masa depan. Kiai kan bayangin besok mati, wa mali akhirotika ke anak katamu tuh. Kiai kok mikir masa depan ngono kon kuliah ben bakas futuristik <laughs> Ya Iwan Bakas masa depan barang. Ya ini soal pun mestino mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Beli mati-mati ora masalah tetep bayangno besok, Sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayat. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikroton te mikir-mikir fi ala ilah ing dalam piro-piro peparinge Allah e fi ni'amihi tegese ing dalam piro-piro nikmati Allah lati kang asbahoha kang nyempurna no sapa wa ing ala alena ing atase kita alam taro anna wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratau wa batina mbok yo wong mikir nikmati Allah pirang-pirang Cek nikmat jeru, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya kayak ngopi rokok. Nikmat batin terus bayang nong lamun sing indah indah. Wis kue wong ape wis. rau usah rokok di haram no kanggo kue. Ajane aku lah setuju rokok haram tapi zaman akhir di haram no malah do bingung gue nangger gak stres Fikroton utawi mikir fi ala ilah dan berapa perangnya paringnya Allah. Eh ini ami. Jadi saure-pure mikir sisi nikmat. Rau usah mikir musibah, ruwet mikir napa nek. Sale bujumu ngamuk terus sanggupnya ekspresif, napa? Ekspresif ngamuk. Misalnya curiga bek kue. Wah, semuanya seneng wong liya, yo ya, kudu <laughs> bojoku pinter, mambu mana semua pokoke relem terus. <laughs> Kok malah anak merah mraroh ke bangga, berarti kita bojo idiot lo kebak paham ya. Kue mulai nakal bojomu curiga <laughs> pinter nih, Instingnya jalan. Ya, instingnya. Enggak bojomu ngelem kue ya koro. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan romo ngaji kok roh butuh pucuk kok lanang tenan. Alhamdulillah. <laughs> Sing akeh. Yo latih ngono yo. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikroton utai mikir fi ala ilah dan berapa peparingnya Allah eh fi nami gitu sing dan berapa nikmat Allah alatikang asbab yang pernah nusopo wah ini amalena ing atas gitu. Wa ya gulan pira-pira paringi awalati kang awsalaha kang numekakno sapa wa ha ing ato ya utawa ha ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yen aku kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu, tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rapi. Terus tidakne pak urip wis pantes. Di bojo Kang ora pegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tahu rapi Gagah Kang tahu aku limang tahun kecelok wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Dadi ora orang ngrasakno wong sitok wong loro. Terus <laughs> pokoke eleng nikmat, eleng nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane oh, mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke woe eleng nikmat, eh. sukae nikmat. Eh. Nah pas marat kang, lama kok tempe tok. Iki ingat iku kang, latihan zuhud. Tapi barang ketemu, lah kok saya ini bakmi kang, Iki latihan syukur. Wah, sungguh, sengok, pokoknya sing enak terus, pokoknya eling. Lagi dawe pangeran, pokoknya eling sisi nikmat tok. Fatkuru ala wa eling sisi nikmat. Kayak aku loh di murid ini. Kus kok sabar, sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. <laughs> Nah dia murid jelas itu tantangan, sing tantangan sing ora ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora, itu uh, tantangan. Bagi seorang guru itu harus tantangan. Fatkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La ala kumenawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syarate wong bejo piye wong kon ngeling ngeling sisine mak. Aja ngeling sisi problem. Mulai ning ngandel kula mun anak bojomu nguwamu iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh nggih. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di konco akeh bareng melarat kancamu dora dolan. umumnya wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene bareng aku melarat juga tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kene. Lah orang ora misalnya Misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi buru uang gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Atuh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing er. er. Lho apa gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono gowo Innova, tetep dolan rono gowo Alphard. Terus golek iku pas buruh mau wong, apa malah isin. Kok wong ku mikir pengiran dia ngono iku dipikir. Ternyata luwe Mas nah Ayo gue misalnya jadi kiai, terus malah partai politik tuh serano sing marani, kan malah enak. Terus mancing nih gue nih, gajah wong ini, untuk water wes kan nemat. Timbang kancam dhisik nili itu kayak tontonan gue. Ayo milah di, milah dilalek no konco milah ditilih ayo no konco jadi pangeran desain kono itu wes bocok kok tak ngarang mau coba cocok ya. Tapi aneh gue bayang bayangno donya kok sing no Wah, aku zaman suka agak saya saiki yo ya lali. Pangeran no ape lali banjir, Ya kayak apa ya nyesale yo. wanjam zaman suka donili pas gue buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Eh, sebentar orang sing kan, alhamdulillah aman <laughs> Tahu suka lho nyawur, kan. Kan harga dirine cek orang sisa-sisa nih. Jenenge tahu. Kok nate dolani kanca sing nang kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca muara terus juwato, ya tahu kiai, ya tahu kondang. Biasa lah bu bisnis sapa juwato. Tak tuwili masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tak tahu dekne tahu mondo ta. Iki swaya dadi wali gak jalur syukur jalur sabar nompo musibah ya aku siap. mantek nopo wong tenan. Oh tak kapan-kapan nanti lina aku sudah diwali ya jalur melarat gue aku siap. Tak tilian lah kok orang diwali Orang sakit susu ke kesan. Akhirnya ketemu kalau eh, guyon. eh sekarang gue ampun, namun melarat sih guyon beneran. Ya panjen mau, soalnya aku fanatik kali ayat fatkuru ala wah la'alakum tuflihun. Loh, saya itu masih ingat Kalau ini tak cerita tak tahatus punya. Saya itu kan yo ya, di sini ya rapati juga juga pan. Uh, eh, anyaran kalau nyai kan 2005 ibu. Kalau sering gerah, sering gerah macam karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor kinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta. Pokoknya mau susuk satu sen. Kalau ngomongin embek santri sing takkan bayar dong duit tak no. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng banget. Duit kuntek itu mbak nggak kusi wong tua. Kaya opo inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya ini, anaknya sering ngeluh karena ini entek rumah ibu. Karena tak kandani kulon nganti nangis cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngrumat ibu. Berarti entek fil ibadah. Koyo apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah ngomong ngono. Wong tua aku lara ngentekno donya. Mestinya jangan bahasa ngentekno donya, donya aku tak tasarufno ke hal yang benar. Nah, alhamdulillah. Mungkin kowe ku nyerah bakat wali, ngomong wae keliru. Senau bilang yakin Yusuf. Jadi latihan. Kalau gue ingin ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lil. Lillah. Apa sing apa? Mau itu jamu bucu, ono pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar. Saya kau apa kan di training. Lalu sini gue kurang training. Mbak pangeran tiga wong judes. <laughs> ini lo training. Lalu <laughs> apa gue dinyali neng sangiran neng daerah-daerah sing. Uji nyali kadepi bucu kereng gue Wong lanang saya kan senani outbound dari uji. Nyali ngliwati jurang, oh, rasa seru yakin rasa seru. Seru kowe ora iso blonjo tetep wani ning omahe seru dia. Wah oh, aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ah, ana ora ana apa tantangane wah. <laughs> Ngadepi bojo wae ngamuk. Ora ana tim pemak pengkuat, ora ana safety blas iku. Pemene pas ngisi berapa ngono peso ne. Wah. <laughs> Oh ngeri uji nyali. Padahal uji nyali saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fatkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fatkuru monggo ilingo sira kabeh ala wahi bro-bro. Paring Allah alakum nono sira kabeh. Dadi anggere wong kok eling sisi mati Allah, insyaallah la alakum tuflikun Mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur, la ala fil Qur'an ditahqiq. Ya la ala fil Qur'an litahqiq. Bahwa la ala ketika digunakan Allah itu untuk mana nih mes, mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewi tidak memenuhi syarat. Misalnya ini, Wama takilah jalahu makhruja. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat ke orang bejo? Betul, betul benar nggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan toh. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmati Allah insya Allah alaikum tuflihun. Tapi problemnya kan tidak tidak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti seorang Allah mesti mesti. Tapi kadang kita yang nggak memenuhi kualifikasi bersara bersara. Pokoknya Allah Ta'ala wa inta udula meneling-eling sira nikmat Allah. Ngitung-ngitung nikmati Allah la tuh suha iso ngitung sirokabe kabeh nikmat. Ya mau misalnya kita bojo kereng tapi dua anak loro. Kowe bayangno aja bojo musuh saya apa nak gak dua ah. Nah, sehingga orang kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ora anak kaya apa susahe. Ya. Akhirnya susah kan sadar, lah anakku ibu kok bojoku ya? <laughs> Sayangnya kok kereng, tapi kerengnya bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalah no senengem duwe ah. Kemana nak ini anakmu rano sing mirip bojomu iku iso seneng. <laughs> saya mau itu aku anak itu. kok koyok ya bapak, Wah, aku salah aku sebenarnya. Wa in ta'udu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la mung ora bakal iso ngitung sira kabeh nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Poe sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pengiran itu detail, termasuk yang dibakas detail hukum masalah suami nopo istri sampai tukarane wong lanang mbek wong dari awal dibagas pangeran karena potensinya itu memang iya sampai Allah ngendikan fa ingka wa ashiruhunna bil ma'ruf usahana nak ngancani bojo sing apik fa ingkarih tumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ala fi khairan kasiro kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaik kebaik ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang bulan ya itu bagus satu ekspresif dua takono secara medis kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali Anggap aja ikut terapi. Paham ya? <laughs> Anggap aja terapi. Terus Gusti tersalurkan nak boten terus jadi kanker sepundi matur nuwun matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damu luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa ini kan umpomo sok ben ngalami ini. Saiki kowe kan gak umpomo, wis nyata. Jadi orang no hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolak dibakas, nikah dibakas proses sosial dibagas, Mulai katut wedoan wong liya kuabel kuwabe bagas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawe pengiran fa ingkari tumuhunna fasa fase syai'a wa awet ala fi khairan kasih. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaik kebaik. Soalnya di bocor wayu jauh, sing syukur. Nak ramah sang wong seneng mata ya. Ayo milanti kita bujau ayu judes sampai ramah sampai angger wong. Ayo milanti. Milih judes terjantungan kayak mati. Apa? <laughs> Apa ramah bareng wong lanang? bareng wong lanang gue ya jantungan. Gak pilihan nih Ayo milanti. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong ramah ya milanti. Gak pilihan nih urip. Rumah samu gampang tapi urip. Apa terus wong elek ayo. Mereka ayo resiko terus milih untuk ngalek wae ayo milih di. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan wali matul ursi. Mereka bojone elek kan akhirnya rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku teko kanca bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merah bojo? <laughs> Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesek. <laughs> Lah kenapa? Nak roh mesti do ngenyek. Kau saya itu zaman mondok aku melete. Jadi kanca-kancanya ngenteni jatuh. Artinya ada ngerti di bujune elek mesti dos meneng. Oh. Dari lagi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong do dosa ngenyek satu ora tak jak. Wena wong lanang teko dhewean niku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok resepsi yo mari itu, wong liya dulu. Elek maringenya yo. Tapi kadang ra dijak, sing udang ya nyala kok rabe mbek bojone, sing udang ya padha dene ngono ditakokno. urip gue serano pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak donga pangeran pun Gusti kula agar urip mah mawon wis niki kafe kersane pangeran. Ayo jajan milih di hukume, ngajak bojomu ayu delok wong liya so ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Desa. Lu kadang ora ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya. Mulai harus rasakno donya, sanggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Enak ya, tepak ya mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Tak kok kenapa ora mbek bojo tegir ngono jawab. Enggak nang ajak bojo, kenapa ngejak ya tekir, pemenamune tegir aku. Bisa jadi wali dewi. Pokoknya masya Allah karena malam yasa lam yakun. lu seneng di konco juga tuh, Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kulon. Ono sing santri nemu papat, ono papat di kabeh. Terus ono sing langgar ape rupa lucu-lucu ceritanya, Kadang selagar elek, selagar rubuh apa-apa kusuk. Sementing imanku ora rubuh yo. <laughs> Hiburan. ya. kanca-kanca bulat bulet-bulet seneng seburan. Aku tak tiru bangun bapak, bangun agar anak konco bapaknya, bapak. Cerita uh, itu nih. Ya. Mencari cerita pegatan. Oke ya, saya kira di bojo mboten. pun wangsul tengomai. Lo kok pinter bojo mulai tengomai, kok ora alamate. Ya? Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok gue lara balik ning wong tuan. Mergo tuan lu lucu Iku jenenge pinter. Aku sana, wis nganggo iki. Nek di bojo minggat kok mulai doa mama. alhamdulillah rahmae. Pokoknya oh, delok eh, sisi api. Eh. Tapi jenis fatkuru ala Allah alaikum, tufrih. Soalnya yang nikmat. Wa ma uta opoe bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger bentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono, berpikir nikmati Allah kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kin. Ora kok eling nikmati Allah, bangun jenenge berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmate apa tok ya tawala itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat en min hadil fikrati sange ikhlas mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukur lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Jadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku engko kelahir dari itu, terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? luar biasa. Wasamratu hada tafakuri utawi buai ikilah mikir iku imtila ul qalbi ati bimahab batillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk-sibuk bisukrihi kelan yukuri aw wabatinan ing dalam sisi batine wa zahiranan ing dalam sisi zahiri Wis ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allah ing hadal istighal atau hu ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridha sapa hu ing wong iki. Jadi kayak apa? Lan kula nu syukur bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kabudut e guyon. Bapak nu HP kabudut ku cek guyon. Maste guyone perkara ngono. Ya jumnya seneng dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Serida no rida no sana asaku husnul khotimah ya sewante. Bangun kayak ngoten, bangun itu badai kabundut itu pengsarang itu seneng banget. Kita meneng badhe haji. Kita bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat juga ada demi aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, wong. Saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Agus Subah. Agus Subah putra Barbe Bahmud. Dewi beliau, bab dua ini nak aku teko balik nona. Nak aku rateko bagi dengan bocah-bocah. Eh, beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering jadi nak bambai kabulu dino seloso. Yang saya kenang itu guyon beliau gini. jadi ku apik kabeh. Aku nak mati seloso, berarti aku ulama. Kebiasaannya ulama, aku mati seloso. Aku seloso setu, bodoh ya, rana pengaruh. <laughs> Wong orang ngarah darah ulama. Ini maksudnya tema ulama. Ojo cowok terus jaluk mati seloso, Orang pengaruh. Maksudnya ini batasan ulama, seneng kamu kok mada-mada no barang rapodo. Aku nak mati seloso, berarti pangeran nganggu ngalimku. Maksudnya nganggu status alimku, cuma beliau wong orang ngetikan. Maksudnya orang ngetikan status Aku nak rano seloso, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, Tapi nak kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa khusnudhani bangun pangeran. Jadi mati seloso ya status ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau semat Nah, gue bareng mati seloso ya mati. <laughs> mati Jumat wong yang moderani. Mati. Malah nak mati punya kang jam sebelas malah togo togo gue Jumatan mati bareng kok. <laughs> Jadi semua nggak jelas sih kok gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al Haddad. Itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino. Dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu Mbah Mbah Mbah Mun termasuk Mbah Mbah Lukman kadai kabudute Selasa. Tapi beberapa keluarga Mbah Mun kadang-kadang Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula sira milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ya ora usah ya ora usah ribet apa. Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya, bapak PK Bunda itu ya tertib beli beras dulu buahnya, terus marani kalau teng Jogja kan boyong. Satu bulan apa dua bulan bapak meriki ini marani kalau kan boyong sampai Sewan Pak Zeni Dahlan pamit no kalau boyong. Jadi Matine wong-wong pilihane pangeran utawa wertip. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula geni sakniki tanah sing bebas sifat saya sempat tumbas waktu bangunan, watu pondasi. itu tangga-tangga ndamel nopo iki? Kayak nama bahak. Omah masih kalau geni waktu pondasi ini cek nih Bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing damel niku tesih Bapak. Ini pamit ya, ya relax ya santai, ya tahu bakas kapun tetapi ya. Ngoten terus terus aku. Ora koyo kowe mati blutas blutus gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Pomone. Wingi cek ketok kok saiki mati. <laughs> Kenangane tanggane mau ngono tok. As. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia ora tertib kok kegawang nganti mati gue cek ora ora tertib. Imam Ghazali lo keren. Mulang mulang peke terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudo tuh kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Tiga nadi e jenenge Mas tutin Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan tidak terus subuh bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intikal ila mulkika wa ila jarika mun gusti kula mun rido rido mun rido balik teng jenengan rido terus kabundut. Dari adik eh jadi oleh kak kak tekan kafan buat tuku dewi. oleh <laughs> itu yang lucu, lucu saking kamu di Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang terus. <laughs> Utawa semedun, misalnya tetap wali itu semedun. Nah, Rukin semedun suwi, dua WA ane lo, dua WA ane lo ya Suwi. Iku konco-konco Imam Ghazali, iku coro Imam Ghazali kan kebetulan yang tos-tos iku dari Iran sani. ki. Tapi coba arani Imam Ghazali si A, ah, buatan rian di si ahli sunnah itu. E, Terus niku. Niku konco-koncone sing perjalanan ke Imam Ghazali tiga hari itu nggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Kanco-koncone sing ke beliau harus tiga hari itu nggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara yang dengan dia, eh, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini ini. Kali nyebut si A, si B ini. Itu wali-wali kutub, orang ini, ini. Wah dia eh, mikir, waduh itu kan antar negara apa? <laughs> Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah. Lucu nenek yo pas ber siap disolati. Berdikafani disolati mereka datang. Dari <laughs> kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. <laughs> Repot sama wali-wali kacau ya. Kacau Orang gue, ah, ora orang gue, ayo ah, ya, sopo. Yakin apa niru ya? Ngabari riset tadi. Kau ya kan? Kau iso ngono, orang arah sebetulnya orang arah. Jadi ya, saya santai. Oh ya, ah, pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Ya malaikat tentenan, rakaji Nabi gak gondang tapi. Jadi kan Nabi PK mundut itu Israel itu seneng kono. Sik ini aku. Fatimah teko. Hentikan hentikan. Awal gue malaikat Israel konten tuh nan ragelum semangat. <laughs> Jupuk ke semangat nolak. Mulane. Ah yang dosa krameri jupuk bar. Aja Nabi buanget tertib, mau tertib buanget. Buanget tertib. Israel itu teko rawani mlebu. Saya akhirnya Jibril dulu, Mikael dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait masalah hati agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik Anissa, Anissa al umati umati asolat asolat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nomwangis. Barang nangis senangis nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israel itu siapa abah itu Israel nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti konbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah sopan Karena dia beliau akan secepatnya wafat. Kue tidak ada nih mati. <laughs> Bocah anak rawali kan repot kandhane angel. Sayyidah Fatimah ku akhirnya nunggu semua nangis. Terus betul, nah, Sayyidah Fatimah itu hanya enam bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau enam bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi Eh, sar apa kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asar asarro bida asarro ilayya bidzalika Rasulullah asarro ngrahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat, wis wafat macam-macam wis eh, Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama di Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Uyub. Jadi saya Ibrahim cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya sen senang. Itu maka apa yang diriwatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu itu nggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu nggak nggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi nggak se ekstrim yang dibayangkan orang orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah apa? Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah ta an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilayomil kiamat. Maka setiap kita mengartikan alun nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai dua kali, tiga kali. Delok tegede takrib. Alun nabi, manhum. Tentu yang alun nabi yang mesti adalah para habaib karena duriannya Rasulullah. Waman hum bab. Lalu yang alun nabi karena sebab apa? Hum kulul mu'min. Apa? Hum kulul mu'min. Delok tegede takrib. Artinya ya ada alun nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umat umatnya. Makanya Nabi nak ngedikan sampai dua kali, mesti dua kali status kata. Misalnya kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Said Abdul Al Haddad. Ya, beliau malah dapat dua, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Ajilani kan jalurnya dua nasab dapat sabab dapat malam kan langsung jadi ketua wali rada mau wali anggota langsung ketua no ketua nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab nabi senang aji senang ilmu gak senang ilmu tapi rasa bayang no ketua wali atau anggota yo wong mau nyatane Israel nak jupuk gue apa semangat Wah, repot Nah kanjeng Nabi bahwa tentu di Israel ini sampai saat tutuke Nabi ngendikan Mbak Siti Nali, Mbak Fadol, pasti iku sing wonten Fadol, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadol, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadol misanan, Ibnu Abbas misanan, ya. Aisyah, istri Fatimah, putri. Ya, jadi ada beberapa yang Makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikani ulama di Sinawal Jamaah, nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sidina Ali harus mengganti beliau setelah kajian Nabi dari Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli yang Saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali. Maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti-mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah ya. Beliau kabudut fi hijri wa nahri, antara pangkuanku ambek nahri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa sana Makanya riwayatnya ya tadi umati umati asolat asolat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujmalih dari sekian riwayat yang mujmalih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco ala-ala sing luhur. Saya memilih eh, teman-teman kelas atas mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga rafiqal a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane Rafiq zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok Rafiq maknane konco tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi eh, supaya kita tambah mantep mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa Abdulun Nas pada Rasulillah ya Abu Bakar, Suma Umar, Suma usman Suma Ali, Suma ahli Badrin, Suma ahli kan ada urutannya. Cuma ahlu badrin, ahlu uhdin, ahlu bi'atir duani. Gimana? Ah, oh, rasa usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Semoga ngono sih. Sajane ono urutan, bar 4 itu kan masih ada. Ayo apal yo. ada Rasulullah sebab Abu Bakar, Umar, usman, Ali itu siapa ya? Terusane yo. Ahlu badrin, Uhud, biatir Ridwan. Ya, guri-guri kue-kue barang itu, ya. sebenarnya dilebok-lebok nong, sebenarnya Sesuk gak iso dipaksa-paksa. Uang nak eleng hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. itu mesti ya lah duminha al mahabbah was syukru. Lah nak wis syukur iku dawe Senawawi wal istighol bi syukri batinan wa dhahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu Wayarto. Akhirnya Allah senang kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritanya wali-wali di sini? Bojo judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojo nih. Judes itu syarat ngerontok berat tapi nak itu satu-satunya cara ge. Monggo mawon lah kalau memang. Kalau wingi niku dino setu. dino setu niku kalau teng sarang wonten menteri mendik apa? menristek dikti tengah cara Gus Terus sebetulnya malamnya itu di diajak Gus Yofur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kalau teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal gue lagi tidak tidak tidak tidak memastikan. beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu terus di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia keluru tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. ini Abu Muslim Al-Khawlani. Kulo gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani. Kulo gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Ghazafur kemarin juga cerita Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam di sahabat. Jadi kemana tangga-tangga ini wis sewan Nabi, dia ini dia sewan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah, karena gak ada pesawat macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip mirip ini ini uas tapi uas itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim al khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku niku bareng mulai mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wongi keramat, kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim al khawlani Mulai bujuku yus, si wong itu ada wong itu. Wong bar mulai sowan Nabi takoi pertama. Pak, di duit tau ora? Tadi rata kok ketemu Nabi ta ora wis gak penting jare ya ya Allah Karim dadi sekurane kuno. Men trimo sowan kiai sowan Nabi itu ora ditakono ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Dikit. Lho <laughs> kan nemu dhuwit banter. <laughs> Ya mulane nek muni ngono kowe bar kok didi bar ngaji sik go kitab nasuk iku libat takoki blonjo iku gak apa-apa iku kaya Abu Muslim. Allah Allah. Pak ana dhuwit. Tiga apa? gue tuku roti. Oh, ngarap kan roti. orang ini gue tuku pecel bu, gudangan yo raro cara mungkin. Yo gue tuku roti. Eh, ono sak dirham. Yo ora cukup. ini tak nih tepung ae gue benda di cukup. Maksudnya ora tuku itu tuku mentah. Yo no. Jadi orang ditakoki ceritanya Nabi piye, Medina piye, <laughs> gak penting, penting Allah karim. Barang tuku, dia ini wali, Abu Muslim wali. Mas. Apa itu kuroti gue desa dirham ketemu pengemis di jalur. Orang tiga ini, saking mau dini bujuk. Jadi dia nangis ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sodako mergewedi. Jadi ya Allah maklumi kami. <laughs> Berarti bojo sat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko, pindah wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena neng dinggon pengemis mulai dicek ya guys ya sekunane kuno. dari situ ketemu akhirnya dianggap kok nganti ketemu naik peringatannya pangeran kau ngekek itu kayak no singkat cerita akhirnya gak sedo belajar waktu sanggup wedi <laughs> dek dek akhirnya kantongnya diisi pasir diisi pasir mulai Toko mejo Melayu. Yo ya no, wali Melayu ku ya no. Mane kena sering delik terus no oh, terus. Melayu. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirannya nak bengi wis paling wong lak wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok Semua pengalaman-pengalaman ini. Jam piro kene ngamuk? Esok nanti jam piro? Jam 10 wis baru Baru. Bengi. Aman ya. Bukti ini wong marat marat tukaran ya anaknya akeh. Berarti kan ngamuknya kan onok durasi ini. Bengi mulai. Mereka umumnya bengi kan wes. Damai. Barang mulai ada bengi ternyata disuguhi roti wena Ini kaget. Padahal dia wes buat nih bu. Uji nyali yo. Tibang neng nanti sangit nanti sangar nanti sangiran ya. Orang sengit gue loh, nanti gue outbound itu. Sarangan loh Mau ikut lihat tenan mulai. Pasti diamuk lah sementing lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya orang kok. Kira mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mereka tepungnya kualitas A. Duh, kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih buat tuku. <laughs> semenjak itu dia sadar tak wali loh gitu. tadi <laughs> nah, jadi kan jadi nak kue kepen jadi wali ya gue mau jadi kau tuh sih pasti Nah, kamu kan eh lo kok iso pasir. Nangis si pasir kok ana mara muntilan akeh. Kan. Menawa Abu Muslim ya getun. Komisinya mau sak kersek. Ngerti nadeknya wali, di sak karung. Sayangi roy terlambat, aduh yo. Dia ngerti nak wali lah, lopo mau sak sak kersek. Tapi nak rakus, ya, si wali kan ngono. Lah anak ceritane wudu dulu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Iki kowe. Ayo kowe milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Suke urung suke. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid nih temudi, Amr lah, mantas jadi wali, Amr temudi. Neng alas, boleh kayu, muga-muga dipangan macan. Ngelanang rono gunane. Iku nek cerita niku dulu jen. Dari kancane astagfirullah, nasibe kancaku dipuji. Pas sampai balik kanan mulai, terus saiki mungkin 15 meter, kancane ku teko. Iku gowo kayu gowo macan. jadi kancane melaku, gurine ngono macan sing gowo kayu. Macan. Ora kebu macan. Macan itu tunduk be wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya kok kancaku keramat, mau tak nyek bojo judes ya boleh keramat. Ya wes akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi ini ganti bojo. Pegatan. Oh nembe tengah lah, jenengan nih kancane? Gitu akan selamat ge terus buat nonton alar melintang. Oh nggih, kan ini. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni dengan Arab nopo. Tang musola semoga kon Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kul iku. Kang, aku rene iku penro keramat tem saiki serah keramat. Jog bojoku salihah. aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki milih kenara Kenara percaya dulu nih kita buku dulu jene. Ya milih di. ibu ora milih ra milih wis terjadi nah iku. Ya, wis iku milih dhewe ya, engko engko engko dirembuk be aku wae milih sik. Wa min halan iku sta saking majaril fikri utawa min wa min eh, wa min majaril fikri eh, arah-arah pikiran sing dadi ridane Allah fikratun dai mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal. Maring pira-pira ngamal Allah tikang Wa ada kang janjeni so, wa sofa kang ifati sapa Allah wa biya klan amal auliyahu ing biro-biro waline Allah. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang ana sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kapian al ajili kang langsung wal ajilian sing kongko kala wa taala fa mangka namu minang kamangka nanabo fasikoh mesti lah ya setahun. Afa manono tote wong kana kang ana sapa maniku mukminan mukmin kamaniku kaya wong kana kang ana sapa maniku fasikon fasik mesti lah ya setahun ora padha. Mesti wong mukmin orang arah padha mbek wong fasik, selawase ra padha. Dadi wong fasik ora ndek keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat. Ben ora padha, aja kok wong fasik ra keramat, sing soleh ora keramat. Berarti apa? ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo Cok bojoku solihah, keramatku ngene ku i. Iya. Aku aja terus nak nokia ki keramat wah berarti bojone judes. ojo ngono ngawur ya, iki. Gitu. Ngono tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur ya, sebenarnya <laughs> ora. Ah enak we. Aku keramat bujuku ora judes aku keramat sembrono. <laughs> ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur ya, sembrono iku. Ojo oh, terus kue. Oh, ora ora ora situ, <laughs> itu ora situ. Kok kafe wali tersangka. Ya? Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kue bojomu judes ora wali. <laughs> Enak wae terus gawe definisi, ora ora usah kira Eh bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana punte wong atau kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan benerna sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik. Mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampang nontok kemudah kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa, kemudian dia yakin akan janjinya Allah, pasti dipermudah jalannya. Pakola ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah wa amanuminku amanu minkum wa amilu salihat dijanjeni la yastakhlifun. Iktine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong layas takhlifan iktine bakal ngangkat sapa Allah. Hum ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong-wong dhisik. Agar kowe soleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kue soleh neng daerah mesti secara de facto kue dianggap pemimpin. Kue gak lurah lah tapi terkenal soleh, terkenal apian Mesti omongan lu tindel timbang lurah. Padahal kue hakikatnya orang lu. Rah, karena apa wes janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak gak eh, cek struktural, cek kultu, kultural. Jadi ngomong soleh bawaannya tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im. Sabdene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalla dadi kalahirno minha sangking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng seneng fil akhirat ing dalam akhirat wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng lawa samratu hada tafakkuri utawi buai ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng ngomong sing bejo jadi akhirnya seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng waham nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atas niru-niru bi ini kan ngamal-ngamale ngamali para suada. Kaya kowe maca nasaihul ibad, maca an-nasaih adinia karangan Syed Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun tidak nggak mungkin sesempurna Syed Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau napa sarankan, apa yang beliau anjur kan niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh dia bakas wong soleh soleh. Saya kira orang malang soleh soleh apa disaingi, kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada seneng wong sing bejo bejo suada udah Said. waham hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada. Maka ben faula ika ma'alladzina an'ama wa alaihim minan nabiin Ben kok dikirim bareng para napa nabi wasiddiqin wa syuhada was Terus wa hasuna ulaika napa Rofiko. Jadi wong kudu senang wong soleh soleh. Dengan harapan nak menowo senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka. Tapi baru kayak mahabbah, baru kayak melatih diri untuk niru sebagian amal mereka. Insya Allah yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Waham nafsilan dorong napa? Oh, mana ini jiwa atau perilaku awakmu buat dorong alal amali ngata sing lakoni bi amalihin klan ngamal-ngamali poros wadah wa takhalluqu berakhlak berperilaku bi bukan akhlak akhlaknya para Benar.